السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه إخواني في الدين عزكم الله kita membahas masalah ta'ud pembahasan akhir daripada al-usul talata kita sudah sampai di halaman 236 ya 230 Oh, 37. Masya Allah. Yaitu hmm? di tengah. المدخلي حفظه الله وسدد خطاه إذا فالآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله faulaika humul kafirun oleh maka dengan demikian ayat Quran yang mulia yaitu surat Al-Maidah ayat ke-44 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ kafirun. هُمُ الْكَافِرُونَ dan siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia menjadi kafir وَمِثْلُهَا الْآيَاتَانِ اللَّتَانِ بَعْدَهَا dan yang semisal semakna dengan itu yaitu dua ayat yang sesudahnya Al-Maidah 45, Al-Maidah 46. Eh, Al-Maidah 45, Al-Maidah ayat ke 47 yaitu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud zalimun 45 wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun 47 dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia itu adalah orang-orang yang zalim dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia itu adalah orang yang fasik. Hadihi yang bagi arafa ma dalat alaihi minal ahkami bitafsili. Perkara-perkara ini yang bagi mestilah ayyu'rafa untuk diketahui ma dalat alaihi apa yang ditunjukkan padanya minal ahkami dari hukum-hukum bitafsili dengan rinci bahwa untuk memahami ayat-ayat ini harus dipahami dengan rinci Wadalika birruju'i ila kutubi tafsiri Yaitu dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir Kenapa? Oh, kan ini Dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir Katafsir Imam Ibn Jarir seperti tafsir Al-Imam Ibn Jarir yaitu tafsir At-Tabari terkenal dengan tafsir At-Tabari wa Ibn Kathir tafsir Ibn Kathir wa imam minal mufassirin dan yang lain-lainnya dari keduanya yang selain dari keduanya dari para ahli tafsir mimman huwa alaman hadis salafi dari apa yang merupakan tafsir-tafsir dari manhaj salaf seperti tafsir Ibnu Abi Hatim tafsir Al-Baghawi tafsir Eh, Fathul Qadir Muhammad bin Ali Ash-Shawqani dan masih banyak yang lainnya. Kenapa harus merujuk kepada tafsir-tafsir itu? Karena tafsir-tafsir itu membawakan sanad periwayatan tentang penafsiran para salafus soleh. wa ila ma afta bihi hay'atu kibaril ulama dan juga merujuk kita merujuk kepada apa yang difatwakan oleh para anggota hayat kibarul ulama organisasi ulama kumpulan para ulama-ulama besar di Saudi eh, fi mawdu'i zahiratil irja dalam topik tentang apa yang disebut dengan zahirul irja munculnya eh, tumbuhnya pemahaman murjiah yaitu munculnya pemahaman-pemahaman sesat dari murjiah zaman ini yang mengadopsi atau me menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran murjiah terdahulu yang mengatakan bahwa amal itu bukan bagian daripada iman seperti pemikiran-pemikiran Ali Hasan Abdul Hamid dan konco-konconya yang uh, mempunyai pemahaman-pemahaman murjiah dan dikritik oleh para anggota Hayat Kibarul Ulama dalam fatwa-fatwa para beliau-beliau. Semua itu sudah dikumpulkan dalam satu uh, satu kitab yang berisi e, bantahan dan keterangan tentang kesesatan daripada pemikiran-pemikiran Ali Hasan Abdul Hamid dan sebagainya dalam perkara ini. Kitab terkenal yang menunjukkan pemikiran sesatnya Ali Hasan Abdul Hamid yang selalu diunggul-unggulkan sebagai murid senior Syekh Al-Albani itu ialah kitab Saihatun Nadir fi Tahdzir min Fikratit Takfir. Jadi maunya Ali Hasan itu mengumpulkan keterangan para ulama dalam membantah pemikiran takfir. Tapi ternyata di balik keterangan itu, di balik omongan itu justru dia menuduh takfir pemahaman ahli sunnah wal jamaah tentang permasalahan ini. Nah, dengan memotong-motong keterangan para ulama secara khianat uh, dan kemudian menyuguhkannya dalam buku ini. Nah, ini di, di, dibantah oleh Hayat Kibarul Ulama uh, yang kemudian dikumpulkan berbagai bantahan terhadap Ali Hasan Abdul Hamid itu oleh uh, talibul ilm yaitu Syekh Salim uh, eh, Syekh Salim Ad-Dawsari dalam kitab satu kitab khusus masalah ini. Maka kita harus merujuk kepada ulama ahli sunnah wal jamaah dalam memahami ayat-ayat tersebut supaya kita tidak terjatuh kepada ifrat yaitu takfir dan tidak terjatuh pula kepada tafrid yaitu irja murjiah ifrat atau takfir itu khawarij ini uh, sesat dengan cenderung untuk mudah-mudah meng mengkafirkan mengkafirkan para uh, mengkafirkan Iya. Yeah. Dengan mudah-mudah mengkafirkan penguasa-penguasa Islam atau penguasa-penguasa penguasa-penguasa muslimin tafrid yaitu dengan mengambil pemahaman murjiah dengan mempunyai pandangan bahwa orang tidak bisa dikafirkan secara mutlak walaupun dia terjatuh pada amalan kafir yang mahlumun bid darurah yang telah diketahui secara pasti. Contohnya ma'lumun Toruro, Sesuatu yang sudah diketahui secara secara keumuman masyarakat muslimin tentang benarnya Islam. Bahwa agama yang paling benar itu bahwa agama yang satu-satunya benar hanyalah Islam. Ini kaum muslimin yang paling rendah pemahaman agamanya itu mengetahui Maka kalau ada orang yang mempunyai anggapan semua agama sama baiknya, sama benarnya, tidak berhak satu agama pun yang mengklaim dirinya di atas kebenaran, ini kafir. ha? Ya, karena ilmu tentang bahwa agama yang satu-satunya yang benar itu hanya Islam telah meluas. Ya. Demikian pula tentang kafirnya Yahudi dan Nasoro itu semua orang mengerti dan telah merata ilmu tentang kafirnya Yahudi dan Nasoro. Tetapi kemudian muncul pemikiran bahwa tidak boleh kita mengkafirkan Yahudi dan Nasara karena mereka adalah termasuk daripada penganut agama samawi maka yang demikian ini tentu kafir karenanya waqad khatamal muallif rahimahullah hadi hadhil usul thalatha dan al muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menutup kitab al usul thalatha ini Alati ia usulul Islam bihaqin yaitu sebagai pokok Islam pokok-pokok Islam tentang agama Islam yang benar. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menutup kitab Al-Usulul Talata dengan menukil keterangan sebagai berikut. Wala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bil hadithi disebutkan dalam hadis adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi Rasul Islami Rasul Amri al-Islamu pokok daripada perkara agama ini ialah Islam wa amudu salat dan tiangnya agama itu ialah salat wa darwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah dan puncak tertinggi pengamalannya yaitu jihad fi sabilillah wallahu alam ditutup sampai di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kitab al usul talaka tersebut rahimahullah qala Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali dalam menjelaskan hadis ini, Qauluhu Rasul Amri Al-Islam. Pernyataan beliau bahwa pokok daripada segala perkara itu ialah Islam. Alladhi wal istislamu. Uh, eh, uh, eh, li'annahu awwalu syai'in da'a ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Islam karena Rasul Amri Islam itu ialah karena perkara Islam itulah yang awal syai'in perkara yang pertama kali da'a ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyeru kepadanya alladhi wal istislam wal khudu' yang dimana Islam itu maknanya ialah al-istislam tunduk menyerah wal khudu dan menundukkan diri wal inqiyadu dan mengikatkan diri lillahi azza wa jalla kepada Allah az, azza wa jalla yang maha agung dan maha mulia mengikatkan diri dan tunduk kepada Allah itu dengan apa? Bitta'ati dengan menjalankan berbagai amalan-amalan ketaatan. wara uh, eh, bi taati rasulullah eh, wa bi taati rasuli alaihi salatu wassalam dengan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam yaitu bil mutabaati dengan mengikuti tuntunan beliau. Wafi hadithi Jibril sammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dinan. Dalam hadis Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Islam itu sebagai agama. Awalu <clears throat> martabatin minal maratibi di mana tingkatan pertama daripada tingkatan-tingkatan agama allati dzakaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yang Nabi telah menyebutkan tingkatan pertama itu dari tingkatan agama yaitu apa? Islam. Islam itu tingkatan pertama. Dan juga disebutkan pula rukun-rukunnya mulai syahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kemudian sholat kemudian eh, zakat kemudian eh, puasa kemudian haji ya fala kharabata ayyakuna ra'san fil amri maka kalau demikian tidak aneh lagi kalau dikatakan bahwa Islam itu sebagai roksan pokok fil amri dalam perkara agama ini yaitu yang dimaksud Islam di sini menjalankan rukun Islam yang lima menegakkan rukun Islam yang lima it bil islami somud damu di mana dengan Islam itu darah akan yosom dilindungi, tidak boleh ditumpahkan darah orang yang mengaku beragama Islam. Wa yuksomul malu dan dilindungi pula harta, tidak boleh dirampas harta orang yang telah mengaku beragama Islam. Wa yuksomul ardu, eh, erdu dan juga dilindungi el erdu kehormatan di mana tidak boleh eh, kehormatan orang yang telah menyatakan beragama Islam itu dilecehkan. Wa yakunu li sahibihi al-huququl islamiyatu wal huququl imaniyatu. Sehingga jadilah orang yang mengaku beragama Islam itu mempunyai hak-hak sebagai orang Islam dan hak-hak sebagai orang yang beriman. Nah, oleh sebab itu dinamakan Rasul Amri pokok perkara, pokok permasalahan. Jadi orang itu baru dibicarakan kedudukan hukumnya setelah dia masuk Islam. Maka mulai dibicarakan hak-hak dia, mulai dibicarakan tentang kewajiban-kewajiban dia. Sehingga diistilahkan oleh Nabi Rasul Amri, pokok perkara. Islam itu ada, adalah pokok perkara. Wa amudu salatu dan tiangnya agama eh, tiangnya segala perkara itu ialah salat wa dzalika li ahammiyatiha ini menunjukkan karena pentingnya sholat itu. Id annaha awalu faridotin. Di mana sholat itu sebagai kewajiban yang pertama. Furidot ba'da da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila haqiqatil islami wal iman. Yang diwajibkan setelah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seruan Nabi kepada hakikat Islam dan iman. Haitu sabaqa ma'ana di mana telah berlalu dalam pembahasan kita bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a asyra sinina beliau berdakwah selama 10 tahun qabla ayyuraja bihi lasamai sebelum beliau diangkat ke langit ya, dinaikkan ke langit wa furidat alaihi salawatul khamsu dan difardukan atas beliau salat yang li yang lima lima waktu salat. sebelum adanya kewajiban lima waktu salat, itu Nabi berdakwah selama 10 tahun mengajak orang kepada uh, eh, tauhidul ibadah dan meninggalkan syirik. Wa shalla fi Makkah talata sinina. Dan Nabi sholat di Mekah tiga tahun, yakni setelah Isra Mi'raj Nabi masih tetap tinggal di Mekah selama tiga tahun. Rokaat ini, rokaat ini, beliau sholat dua rokaat, dua rokaat di Mekah, hatta di qadimal tak, sampai beliau ke kota Madinah. Yani sholat yang diajarkan ketika beliau masih di Mekah, baru setiap waktu hanya dua rokaat. Sampai kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah, fa'uqirrat sholatus safari. Maka sholat musafir tetap dalam status sebagai musafir tetap tidak berubah, tetap dua rakaat. Wa utimmat sholatul hawari dan disempurnakan sholat yang apa untuk mereka yang tetap tinggal di negerinya yaitu disempurnakan semula dua rokat menjadi empat rokaat sedangkan bagi musafir tetap dua rokaat dari kata-kata atil faraid itu walahkam dan setelah itu setelah sholat setelah hukum sholat barulah tataba'at ber, berturut-turut datangnya al faraid berbagai kewajiban-kewajiban dan berbagai ahkam hukum-hukum ditetapkan setelah itu. Nah ini menunjukkan pentingnya sholat setelah al-Islam di mana al-Islam itu fondasinya yang berisi syahadatain yaitu syahadatul tauhid dan syahadatul ittiba syahadatul ta'ah ya nah, setelah syahadatul tauhid dan syahadatul ittiba baru kemudian tiangnya ialah sholat nah, menunjukkan pentingnya sholat itu sebagai konsekuensi daripada iman wadarwatu sanamil islam al jihadu kisabilillah dan puncak daripada pengamalan Islam yaitu jihad fisabilillah bima tahmilu kalimat al jihadi min makna yaitu dengan apa yang dikandungi kalimat jihad itu sendiri kata jihad itu sendiri tentang maknanya di mana jihad yang disebutkan oleh Nabi sebagai puncak tertinggi dari pengamalan Islam itu jihad dalam dalam keseluruhan maknanya dalam keseluruhan pengertiannya yaitu meliputi jihad nafsi jihad menundukkan hawa nafsu ha? di mana jihad menundukkan hawa nafsu terdiri dari empat bagian kata Ibnu Qayyim yaitu apa membekali diri kita dengan ilmu yaitu ilmu kitab was sunnah ini jihad jihadun nafs kemudian menggerakkan kita untuk beramal dengan ilmu itu ini jihadun nafs kemudian yang ketiga berdakwah mengajak orang kepada ilmu dan amal itu ya dan yang keempat apa uh, uh, bersabar dalam menjalankan uh, semua itu tadi. Ini jihad nafas. Kemudian wajihad syaitan, jihad menghadapi syaitan. Di mana jihad syaitan ini uh, kita di situ menghadapi dua front, yaitu apa? Subhat dan syahwat syubhat yaitu pengkaburan yang dilakukan oleh syaitan terhadap perkara agama ini ya yang halal ditambahkan seakan-akan haram yang haram ditambahkan seakan-akan halal yang bid'ah ditambahkan seakan-akan sunnah yang sunnah ditambahkan seakan-akan bid'ah yang tauhid ditambahkan syirik yang syirik ditambahkan seakan-akan e, tauhid dan yang hak ditambahkan seakan-akan batil, yang batil ditambahkan seakan-akan al-haq. Ha? Yang kufur ditambahkan seakan-akan Islam, yang Islam ditambahkan seakan-akan kufur. Ini syubhat. Bahayanya syubhat yang selalu dilontarkan oleh syaitan. Ini dalam jihad syaitan, jihad menghadapi syaitan harus me, apa, melawan melawan syubhat ini dengan ilmu ya dengan kekuatan hujah ya Nah, dengan mendebat dan membantah, membuat rudut, membuat bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat itu tadi yang dilontarkan oleh syaitan-syaitan, tentara-tentara syaitan dari kalangan manusia dan jin. Ya, yang kedua daripada jihad menghadapi syaitan itu ialah apa yang disebutkan dengan syahwat. Godaan-godaan syahwat, rayuan-rayuan. Syahwat yaitu ajakan kepada yang haram. setan sering membuat kamuflase, memperindah yang haram dan memperburuk yang halal. Nah, terhadap istrinya kurang selera dan cerewet, kurang ini kurang itu, kurang garam, kurang ini dan itu dan sebagainya. Kalau terhadap istrinya tapi terhadap pelacur, terhadap zina, terhadap wanita-wanita yang bertingkah laku pelacur itu kurang lebih eh, cenderung kurang lebih karena sudah terbayangkan apa serba enak yang haram itu serba enak padahal di balik itu semua terdapat penyesalan yang tak habis-habisnya. Ini contoh. Perdagangan dengan dagangan yang halal itu rasanya aduh nggak sabar dan ingin cepet-cepet kaya. Tapi kalau terhadap yang haram itu senang sekali. Bayangan syaitan itu sudah sedemikian cepatnya bisa mencapai kekayaan itu dengan yang haram, perdagangan yang haram, yang mengandung penipuan, yang mengandung riba, yang mengandung e, macam-macam keharaman padanya atau memperjualkan benda-benda yang haram ya nah, ini syaitan membuat seakan-akan indah sekali perdagangan yang demikian jadi e, syahwat yang selalu dimunculkan oleh syaitan dan kita harus berjihad melawannya ialah menarik kita untuk tidak puas dengan yang halal dan merasa tergiur dengan yang haram. Begitu. Ha? Tidak sabar dengan yang halal, tapi sabar, rela sabar dengan yang haram. Kalau kalau perlu masuk penjara demi yang haram nggak apa-apa. Yang penting uh, tetap memperjuangkan yang haram. Ah, bahkan kalau perlu berkalang apa berkalang nyawa ah, menghadang nyawa demi yang haram ya tapi kalau giliran diajak jihad bismillah di, di jalan Allah oh jangan mau oh, ngeri ah nah, begitu tapi disuruh membawa ganja walaupun menghadapi kemungkinan uh, untuk dihukum mati wah berani karena sudah dibayang-bayangkan oleh syaitan nanti kau untungnya begini ini dan kau akan cepat kaya dan sedalam sekejap kau akan menjadi apa uh, eh, OKP ya orang kaya baru begitu Itulah lamunan syaitan terhadap yang haram sehingga rela meskipun harus menghadang kemungkinan mati nah ini syahwat ya nah, kalau diajak benar-benar untuk melawan uh, kemungkinan kematian menghadang kematian dengan jihad fisabilillah mamanya fisabilillah karena fisabilillah ucapnya saya belum tingkatannya begitu Maka jihad menghadap, menghadapi syahwat yang selalu dimunculkan oleh syaitan pada diri kita ini uh, itu adalah jihad yang sangat penting. Yaitu kalau menghadapi syubhat, menghadapi syubhat itu dengan ilmu, dengan hujjah, sedangkan menghadapi syahwat dengan apa? as dengan sabar, menahan diri dari yang haram dan sabar untuk berpuas-puas dengan yang halal. Kemudian wal hawa jihad menghadapi hawa menundukkan hawa nafsu untuk ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jihadul kuffari eh, eh, as-suraha dan menghadapi jihad menghadapi orang-orang kafir as-suraha yang kafirnya itu terang-terangan itu harus kita berhadapan dengan itu dan kenyataan hidup selalu berbenturan dengan yang demikian itu ha? dalam perjalanan para nabi-nabi orang-orang termulia toh juga menghadapi kenyataan demikian apalagi perjalanan uh, kita kalau mau ber beramal dengan agama uh, mau tidak mau menghadapi resiko berbenturan dengan orang-orang kafir uh, ke, uh, dalam saat-saat tertentu. Wajihadul munafiqina bil kalimati wal bayani wa, uh, dan berjihad di samping menghadapi orang-orang kafir suraha, menghadapi orang-orang kafir yang terang-terangan, juga menghadapi orang kafir dalam bentuk para munafikin, kafir yang nggak terang-terangan, para munafikin kafirnya nanggung ya orang-orang kafir tapi nanggung kafirnya munafikin nah, ini menghadapi para munafikin ini bil kalimah dengan kata-kata yang pedes yang menyakitkan hati dia ya, yang membuat takut dia ya, wal bayan dan dengan ya, bayan keterangan ilmu membantah subhat-subhat yang ada pada si munafik ini ya wajah dan juga wajah ahli bidah di samping jihad menghadapi orang-orang munafik ini juga jihad menghadapi ahli bidah menghadapi jihad, jihad menghadapi ahli bidah bimada biiqamatil hujjati alaihim dengan menegakkan hujah yang membantah segala kesesatan kesesatan mereka dengan mendebat mereka merontokkan segala kesombongan-kesombongan mereka hujah-hujah mereka dalil-dalil eh, mereka wajihad ahlil kabair wal fawahish dan juga berjihad menghadapi orang-orang ya ahlil kabair yang suka berbuat dosa-dosa besar dan orang-orang yang suka berbuat maksiat eh, eh, kadang-kadang memang orang-orang yang suka bermaksiat itu petentang-petenteng sombong perlu dikasih pelajaran dengan eh, dengan bokem mentah atau dengan pentung atau sebagainya eh, untuk kemudian menyadarkan dia bahwa dia itu sombong tidak ada apa-apanya eh, dan kemudian setelah itu diajak kepada kepada jalan amalan soleh. Hatta tadi anha berjihad menghadapi orang fasik, menghadapi orang-orang ahli maasi itu tujuannya hatta yartadi'u anha supaya mereka itu e, jerak dengan perbuatan itu. Oh, dengan digebuk dengan di apa eh, ditinju, dengan dipantungi, dengan di apa itu menjadi mereka itu jerah dari perbuatan tersebut. Hadi kulluha anwa'un minal jihad. Semua ini adalah merupakan macam-macam dari pengamalan jihad, berbagai macam pengamalan, jenis-jenis pengamalan jihad alladhi anil bali aydan ayyudillal juhda fi talabil ilmi yang juga adalah merupakan uh, pemahaman atau pikiran dalam hal ini ialah termasuk daripada pengertian jihad kalau yudillal juhda menumpahkan segala semangat ya fi talabil ilmi untuk menuntut ilmu yaitu ilmu agama ini ilmu kitab sunnah wa tawassuhi fihi dan mempelajari secara luas ilmu ini wal amala ala nasriha dan beramal untuk menebarkan ilmu ini di ya, ibtigha amardatillah dalam rangka mengharapkan ridha Allah yaitu bahwa upaya menumpahkan segala semangat dan daya upaya menebarkan ilmu belajar ilmu itu anau dorbun menduru bil jihad bahwa yang demikian itu termasuk bagian daripada eh, bagian-bagian uh, jihad bal yakunu anfa'a wa aqwama al jihadi fil ma'ariki bahkan kadang-kadang menuntut ilmu mempelajari ilmu kitab wa sunnah anfa lebih bermanfaat wa aqwam lebih lurus lebih benar daripada jihad di medan perang kadang-kadang memang demikian karena situasi berubah-ubah Kadang-kadang situasinya orang itu lebih sangat penting untuk meluangkan waktunya, menumpahkan waktunya untuk berjihad dalam bentuk mempelajari ilmu kitab was sunnah. Jangan ngobrol. Di majelis ilmu jangan ngobrol biar ustadznya aja yang ngobrol sama kalian nah, kalau kalian dengarkan baik-baik dan ambil faidah ambil mm, manfaat daripada ilmu yang disampaikan <clears throat> bal eh, wa ma dzalika illa li annahu bihi yatabayyana al-haqqu al batili wal khairi mm, dan tidaklah jihad dalam bentuk menuntut ilmu itu dikatakan tidaklah dikatakan lebih bermanfaat dan lebih uh, lurus daripada eh, jihad dalam bentuk di peperangan karena dengan menuntut ilmu itu akan menjadi jelasilah al-haq dari bedanya al-haq dari al-batil wal khair wal khairi minasyarri dan bedanya kebaikan dari kejelekan wa tauhidi minasyirki dan bedanya tauhid dari syirik wa sunnati minal bid'ati dan bedanya sunnah dari bid'ah wal huda minad dhalali dan bedanya uh, petunjuk dari kesesatan wa hizbullah min hizbi syaitan dan bedanya hizbullah golongan Allah dari hizb syaitan dari golongan syaitan ya walayah dalika dan tidak akan bisa didapat perbedaan-perbedaan ini yang sangat penting ini untuk membedakan ini dan itu, ini dan itu tidak bisa didapat ilmu yang demikian illa bil fiqhi fid dini kecuali dengan betul-betul memahami agama wala yubayinu dalika illa ulama dan tidak mungkin bisa menerangkan yang demikian itu perbedaan-perbedaan itu tadi kecuali para ulama ha wala yumkinu linnasi ayakunu ulama dan tidak mungkin manusia itu menjadi ulama illa idza badalu juhudahum fi tahsilil ilmi billahi wa bi amri uh, kecuali jadi mereka tidak mungkin jadi, jadi ulama kecuali dengan badalu juhdahum juhudahum menumpahkan segala semangat mereka segala upaya daya upaya mereka fi tahsilil ilmi untuk mendapatkan ilmu tentang Allah dan tentang perintah Allah ha waqad asyara asyara Allah azza wa jalla ila hadha dan Allah telah mengisyaratkan kepada pengertian demikian fi qauli tabaraka wa taala dalam firman Allah yang maha mulia dan maha tinggi dalam surat At-Taubah ayat ke-122 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaq liyatafaqahu fid dini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun dan hendaknya lah ada sekelompok dari setiap kelompok kaum mukminin itu ta'ifatun adanya sekelompok yang liyatafaqahu fid din yang mempelajari agama wal yundiru qaumahum dan hendaknya uh, mereka kaum mukminin itu me, me, a, agar setelah belajar itu memperingatkan kaumnya idaro jauh lain ketika mereka pulang ke kampung-kampung mereka lahallahum yahdarun lah dengan itu mereka mau mendapatkan uh, peringatan ayat ini berkaitan dengan ayat nafirul am ketika adanya seruan berjihad, mobilisasi umum, nafirul am, mobilisasi umum untuk seruan berangkat jihad, itu semua kaum ingin berangkat. maka turun ayat ini maka makana apa ayatnya maka nali mukminin ay uh, eh, ayun firuka uh, eh, ayun firuka patan tidaklah bagi kaum mukminin tidak sepantasnya kaum mukminin itu kaum mukminin itu berangkat semuanya berangkat jihad tetapi hendaknya terus falaula nafaru min kulli firqatin eh, selanjutnya ayat ini tapi hendaknya sekelompok dari mereka ada yang mengkhususkan diri takhasus dalam mempelajari agama eh, belajar agama jadi jihad dalam bentuk terjun di medan perang itu diperintahkan dan itu darwatu sanamil Islam sedangkan jihad dalam bentuk apa tolabul ilmi ini merupakan bagian yang disebutkan secara khusus oleh Allah bagian ini di ayat ini dan dianjurkan secara khusus oleh Allah seperti anjuran Allah secara khusus menyeru kaum ini berangkat uh, ke medan perang. Uh, maka coba kita lihat di sini bagaimana pentingnya tolabul ilmi jangan sampai diabaikan dengan alasan sibuk jihad. Uh, Padahal tolabul ilmi menuntut ilmu agama ini adalah merupakan bagian yang terpenting daripada jihad. Maka jangan sampai diabaikan perkara ini dengan alasan sedang sibuk di medan perang. Ya. Nah, idan fatalabul ilmi jihadun. Maka menuntut ilmu itu adalah jihad. Buktinya disebutkan di ayat jihad ini oleh Allah di surat At-Taubah 122 wa ayyuma jihadin li'anna fihi inqadan lin nafsi minal jahli eh, dan merupakan jihad yang mana yang lebih hebat daripada jihad yang padanya itu terdapat unsur dan lin nafsi minal jahli ada perjuangan untuk ingkot menyelamatkan mengentaskan jiwa dari kebodohan sementara jihad dalam hmm, bentuk mengikuti pertempuran itu adalah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari serangan fisik kufah ya sedangkan jihad dalam bentuk tolabul ilmi itu dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin dari kebutuhan kebutuhan itu fitnah yang lebih dahsyat kebutuhan tentang agama itu fitnah yang lebih dahsyat daripada kerusakan gedung-gedung kerusakan rumah-rumah dan kematian-kematian ya kejahilan itu lebih besar bahayanya maka jihad untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kejahilan itu tentu di satu sisi atau di satu waktu memang lebih utama daripada jihad di medan perang wahirasatan lil aqidati dan jihad dalam bentuk tolabul ilmi itu herasa merupakan penjagaan terhadap akidah. Nah, kalau jihad dalam bentuk mengikut uh, terjun di medan tempur itu menjaga eh, kampung-kampung uh, kampung -kampung muslimin, menjaga negeri-negeri muslimin dari gangguan keamanan dan dari serangan-serangan orang kafir secara fisik. Tetapi jihad dalam bentuk pembekalan ilmu itu memberikan perlindungan yang kuat kepada akidah kaum muslimin alati la tuhrasu illa bil ilmi yang akidah itu tidak mungkin bisa dijaga kecuali dengan ilmu wali anna bil ilmi nasran lahu eh, dan juga dalam ilmu itu akan Eh, dalam ilmu itu nasron lahu ketika menyebarkan ilmu itu <coughs> litahyal arwahu maka dengan menyebarkan ilmu itu roh-roh kaum mukminin akan menjadi hidup lagi setelah mereka itu mendapatkan kelezatan ilmu watahyal qulubu dan hati hati itu menjadi hidup lagi wala yumkinulah dalika illa biwasitatil ulama dan tidak mungkin menebarkan ilmu itu kecuali dengan perantaran para ulama yaitu dengan belajar dari ulama kemudian menebarkan ilmu dari para ulama itu alladina la yumkinu an yahruzu hadzal qalba ha, eh, yang tidak mungkin ayahruzu hadzal laqaba tidak mungkin akan bisa mendapatkan gelar ulama itu illa idza badalu juhudahum kecuali kalau orang sudah menumpahkan segala kesungguh-sungguhan mereka wa hakafu ala kutubil ilmi dan eh, apa mengitari kitab-kitab ilmu nah, duduk mempelajari kitab-kitab ilmu wa ala asyakhihi muddatan laisa bil muddatil qasira dan dengan mempelajari kitab-kitab ilmu itu dari para syekh-syekhnya, para guru-gurunya muddatan dalam masa tertentu laisa bil muddah al qasira bukan dalam masa yang pendek wa inna hiya muddatun tawilah tawilatun jeda bahkan uh, untuk mencapai kedudukan uh, eh, halim itu kedudukan ulama itu harus mempelajari ilmu dalam masa yang pan, sangat panjang la yakunu laha nihayatan hatta yakial yakinu minallahi tabaraka wa ta'ala tidak akan terhenti, tidak akan ada akhirnya dalam menuntut ilmu itu sehingga datangnya yakin yaitu datangnya sesuatu yang pasti yaitu mati sampai datangnya mati uh, dari Allah tabaraka taala wa talibul ilmi fi talabihi dan orang yang menuntut ilmu dalam menuntut ilmu itu mustamirun fi jihadihi dan dia terus-menerus dalam mengamalkan jihad dalam bentuk menuntut ilmu itu ibtigha wajhillah dia mengharapkan wajah Allah bertemu dengan wajah Allah di surga nanti eh, uh, akhirat dan mengharapkan untuk eh, bisa mendapatkan masa depan di akhirat yang baik Wallahu azza wa jalla la yudhi'u ajra man ahsana amala dan Allah yang maha agung dan maha mulia tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Nah, dengan ini kita telah menyelesaikan syarah kitab uh, Al-Usul Salata yang berjudul Tariqul Usul ila Idahi Salatatil Usul. Uh, eh, insya Allah setelah ini kita akan membahas uh, Sittatul Usul. Kitab Sittatul Usul uh, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Madkhali juga. Ya. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Iya. Saya pernah temu sama orang di punggungnya ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia. Saya tanya, kamu berapa lama aktif di Hizbut Tahrir Indonesia? Oh sudah lima tahun Ustaz. Oh. Iya iya iya. Apa yang kamu dapatkan dalam aktivitasmu itu? Oh iya eh, aktivitas kita ya perjuangan untuk menegakkan uh, khilafah Islamnya. Hmm. Menegakkan khilafah Islamnya itu dengan apa? Ya dengan menegakkan syariah Islamnya. Lu konkretnya bagaimana sih? Saya bilang gitu. Ya konkretnya ya kita antara lain mengkritisi pemikiran-pemikiran yang dilontarkan tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu kita sepakati sebagai sesuatu yang penting katanya. Tapi sering dibatasi pemahamannya tentang tauhid uluhiyah itu dalam batas tentang apa penyembahan kuburan eh, itu syirik eh, jimat-jimat itu syirik tapi tentang orang yang menerapkan hukum selain hukum Allah itu kan syirik kok tidak dibahas demikian oh Berarti orang Hizbut Tahrir Indonesia itu atau mungkin seluruh orang Hizbut Tahrir di dunia nggak baca keterangan para ulama, kurang baca kita Ya, coba kitab yang paling ringan yang merupakan asas Mukodimah bagi talibul ilm untuk memahami ilmu yaitu kitab Al Usulu Salata karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tipis kitabnya. Nah, di bab-bab terakhir itu disebutkan oleh Syekh bahwa uh, eh, tohut itu roksud uh, eh, pimpinan tohut itu ada lima disebutkan di situ antara lain iblis uh, alaih kemudian orang yang apa e, tukang sihir kemudian yang ketiga orang yang mengaku punya ilmu gaib kemudian e, juga termasuk daripada pimpinan tauhid yang lima itu ialah orang yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah dan yang kelima orang yang menerapkan hukum selain hukum Allah itu tauhid, pimpinan tauhid. Ya, baru al-usul salata sudah dibahas tentang kewajiban untuk menjauhkan diri dari perbuatan syirik yaitu menerapkan hukum selain hukum Allah dan ini perbuatan tauhid. Apalagi mau kamu baca e, kalau orang Hizbut Tahrir membaca lebih banyak lagi kitab yang lainnya. Baru kitab pertama pemula aja sudah dibahas tentang syiriknya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah yang dikatakan tahud dan Allah menyatakan wa may yakfur bit tahuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqalan fi samalaha Ayat ini menyatakan syarat untuk sempurnanya tauhid ialah kufur kepada tauhid, mengingkari menentang tauhid dan tauhid itu ialah antara lain yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya apa kamu kok mau mengkritik tapi tidak paham tentang siapa yang kamu kritik? Waduh goblok, gurumu harus belajar lagi. Ya, ya harus belajar al usulut talata dulu sebelum belajar yang lain-lainnya jangan muluk-muluk karena memang levelnya gurumu level keilmuannya terlalu rendah masih di bawah orang yang belajar al usul sanata jadi ikhwan Nabi azakumullah kesalahpahaman dibikin sengaja oleh eh, gerakan-gerakan hizbiyah ini tentang apa itu tauhid seakan-akan mereka adalah orang yang betul-betul sebagai pihak yang sangat mendalam dalam mempelajari tauhid dan uh, kemudian karena GR merasa dirinya itu betul-betul ahli dalam mempelajari tauhid itu akhirnya mm, dengan dasar atau dengan dalih mengkritik <coughs> yang lainnya uh, mengatakan yang lainnya itu picik dalam memahami tauhid uluhiyah Padahal dia hanya sendiri dalam keadaan tidak mengerti apa sesungguhnya tauhid uluhiyah itu. Ini namanya apa tadi? Syubhat. Yang dibikin oleh syaitan. Orang dibikin geir, telah sampai kepada ilmu yang demikian tinggi uh, sampai akhirnya menilai keterangan-keterangan yang dibawakan oleh para ulama itu terlalu picik berkutat dalam perkara yang yang uh, eh, sesungguhnya tidak uh, esensi permasalahan katanya begitu nah, nah inilah jadi ikhwana pentingnya belajar tauhid pentingnya belajar kitab-kitab uh, uh, tentang akidah ini silsilah tentang akidah ini untuk kemudian kita bangun di atas kitab-kitab itu dengan dalil-dalil yang ada padanya dari Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman terhadap dalil-dalil itu dengan cara pemahaman yang benar untuk kita bangun di atasnya akhlakul karimah ya eh, karena akhlak yang mulia itu adalah merupakan keindahan daripada tauhid eh, maka begitu coroknya penampilan orang yang bertauhid kalau dia tidak punya akhlak kalau dia tidak membangun di atas tauhidnya itu akhlakul karimah sehingga tampak jorok sekali wah jelek sekali pasar paku wah gak ada hikmah dan begitu rupa medeni nah. karena apa karena nggak ada akhlaknya. Nah, kalau dia belajar tauhid dengan tujuan ini adalah tahap pertama, bukan satu-satunya tahapan. Tahap pertama untuk kemudian meningkat lebih jauh lagi di atas tauhid itu dibangun segala eh, kemuliaan-kemuliaan uh, akhlak dan dibangun kesempurnaan ibadah sehingga ibadah itu tambah khusyuk sehingga ibadah itu tambah lezat rasanya dan tambah tambah manis dan tambah ngangeni ibadah itu karena dibangun di atas tauhid ya. nah itu pentingnya khwana orang bicara tentang khilafah islamnya penegakan syariat islamnya lo ditegakkan di atas apa eh Di atas khayal wala di atas apa? Oh, di atas eh, dasar-dasar uh, negara Pancasila. Aduh, menegakkan syariah Islamnya kok di atas Pancasila piye toh? Yang lainnya bilang, oh di atas demokratisme, aduh tambah ambruk meneh, tambah rusak meneh, nah, hancur lagi. Nah, jadi jangan sampai kita sudah ngoyo-ngoyo, sudah bersusah payah, tetapi ternyata membangun rumah dari kardus. Ya, akhirnya eh, cepat roboh. Wallahu a'lamu bisawab. Ada pertanyaan? Hmm. Iya, ada pertanyaan apa buku Hisnul Muslim karangan Said bin Ali bin Wahdi Al-Qahtani hadis-hadisnya sahih iya tentu uh, kitab ini adalah kumpulan kecil Ringkas kumpulan zikir dan wirid yang dituntunkan oleh sunnah dan hampir seluruh daripada apa yang ditulis oleh beliau ini sahih itu dipilih dari riwayat-riwayat yang sahih. iya kata penanya Dan apakah termasuk bid'ah apabila kita baca terus-menerus selama kita masih hidup? Loh kalau membaca terus-menerus ke kecuali pada waktu-waktu yang dilarang kita membacanya, itu memang dituntunkan. Maksudnya kecuali waktu-waktu yang dilarang kita membacanya, umpamanya ketika kita sedang di WC, tidak boleh kita membacanya. ha, melafatkannya di WC. Wirid-wirid itu. Ah, Mamanya uh, eh, ketika kita berada di tempat yang kotor itu tidak boleh ya ya jadi kalau membacanya setiap waktu yang dituntunkan di dalam sunnah itu waktu-waktunya itu lengkap waktu-waktu itu mulai waktu bangun tidur baca wih alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur terus Eh, bangun, kemudian uh, membaca eh, ayat-ayat uh, Quran yang dituntunkan, kemudian setelah itu uh, masuk ke kamar mandi, baca uh, ketika melangkahkan kaki ke kamar mandi, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian keluar dari kamar mandi, baca uh, apa? Uh, Kemudian setelah itu membaca doa sesudah wudhu uh, ah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh uh, kemudian setelah itu uh, di depan cermin bersisir dan sebagainya membaca uh, di depan cermin itu Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi terus berantai itu bacaan tuntunan bacaan itu di dalam wirid-wirid itu seumur kita sampai tidur lagi mau tidur uh, kita membaca uh, apa bismil bismikallahumma amutu wa ini terus menerus kita membacanya begitu ha? jadi memang harus kita uh, perhatikan masalah itu sebisa-bisanya dan terus kita mengamalkannya ketika kita tasyahud kata penanya pandangan kita mengarah kepada jari telunjuk atau tempat sujud pandangan kita ketika tasyahud mengarah ke jari telunjuk bukan kepada uh, bukan kepada uh, tempat sujud kata penanya apakah usaha FPI dengan unsur kekerasannya dapat dikatakan jihad ya dalam hal-hal tertentu memang bisa dikatakan jihad nah, walaupun tidak bisa seluruhnya dikatakan jihad dalam hal-hal tertentu kalau semuanya itu uh, diniatkan betul-betul untuk menjunjung tinggi agama Allah uh, yaitu membera, ah, memerangi dengan kekerasan kemungkaran-kemungkaran uh, kemungkaran -kemungkaran, dengan kalau dilakukan dengan tahapan-tahapan yang benar sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat maka itu di, termasuk daripada jihad cuman saya belum mempelajari apakah mereka menjalankan tahapan-tahapan itu sebab uh, yang saya kenal cuman dari uh, ah, mas media saja uh, untuk menghukumi suatu amalan dari mas media ini tidak tidak boleh karena rawinya mas media itu rawinya tidak minimal mungkarul hadis ya tuh riwayatnya nah, jadi nggak boleh kita uh, menghukumi dari jauh maka uh, tentu harus dipelajari bagaimana tahapan-tahapan yang mereka lakukan dalam melakukan uh, tindakan kekerasan terhadap berbagai kemungkaran-kemungkaran itu apakah ada sholat sunnah qobliyah sebelum sholat jumat qobliyah jumat itu tidak ada yang ada ialah sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid nah, kemudian intidor menanti imam datang menanti imam datang itu sholat dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam sampai apa yang anda uh, maukan Nah, itu semua sebelum di uh, sebelum imam naik mimbar uh, eh. kata penanya Ustaz bagaimana hukumnya nikah sirri dalam Islam nah, sungguhnya sirri dan jahri itu istilah-istilah belakangan tidak dikenal istilah itu di dalam uh, kitab sunnah ya Kenapa diistilahkan sirri? Sirri karena tidak didaftar di KUA. Sirri. Jadi eh, sekedar dengan memenuhi rukun-rukun nikah dan syarat-syarat sahnya nikah, eh, yaitu adanya muslim pada lelakinya, kemudian apa itu wanitanya muslimah atau ahlul kitab, eh, kemudian adanya wali, adanya ijab kabul antara wali dan mempelai putra, adanya saksi dua orang. Nah, ini memenuhi syarat-syarat. Kemudian dilengkapi dengan uh, sun, uh, dengan kewajiban walimah. Terus diistilahkan siri kenapa? Karena tidak mendaftar di KUA. Uh, ah, yang demikian ini istilah belakangan ketika adanya administrasi pendaftaran e, nikah ya dan administrasi pendaftaran nikah itu sungguhnya adalah sesuatu yang menyangkut eh, masalah ilmu mursalah yaitu kepentingan eh, kemaslahatan banyak pihak karena dalam berurusan dengan masa depan rumah tangga itu ada administrasi-administrasi kenegaraan yang harus eh, dilalui melalui eh, pendaftaran nikah itu e, kalau tidak akan timbul masalah-masalah. Nah ini kemaslahatan itu it, yang menjadi pertimbangan kenapa orang itu harus mendaftar dalam pernikahan. Ya, e, jadi sungguhnya nikah walaupun tidak didatar itu sudah sah menurut syariah. Nah, didatar itu semestinya itu adalah kemestian kenegaraan. Iya. Ketika kita dalam posisi sholat berjamaah, manakah yang lebih sahih dalilnya? Merapatkan tumit atau merapatkan bahu? Yang sahih dalilnya ialah merapatkan tumit dan bahu. Kedua-duanya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mematahkan pendapat-pendapat terbaru yang dibawakan oleh para kalangan Islam liberal? Ya, bantah ya, pikiran-pikiran ya, sesatnya baik dalam bentuk ceramah ataupun eh, debat ataupun eh, tulisan-tulisan nah, itu kita lakukan sebisa-bisanya. Kata penanya, Islam terpecah menjadi 73 golongan dan yang diterima hanya satu. Itu maksudnya bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan. Iya e, sungguhnya sudah dijelaskan di dalam hadis itu sendiri yang memberitakan tentang terpecahnya akan terpecahnya umat Islam dalam 73 golongan. 73 golongan itu Islam semua yang berpecah belah itu. Umat Islam semua 73 itu. Hah? Yang di luar Islam nggak masuk dalam kategori hitungan 73 itu. Ya, uh, dikatakan di dalam hadis itu iftaraqatil yahud ala 71 firqah وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل وما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي Rasulullah memberitakan tentang takdir Allah yang telah tertulis di lauhil mahfud bahwa takdir Allah Allah menakdirkan dengan kesempurnaan hikmahnya yang maha adil nah sempurna yaitu umat ini nantinya belakang hari akan terpecah menjadi 73 golongan satu golongan saja yang selamat dan eh, 72 golongan yang celaka di neraka dan satu golongan yang eh, selamat Ketika ditanya oleh para sahabat Nabi, e, golongan yang selamat satu satu golongan itu eh, siapa wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh beliau, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan umat ini yang tetap mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku dalam beragama. Ha? Maka e, ini adalah berita tentang apa yang ditakdirkan oleh Allah di Lauhil Mahfud yang diberitakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masa depan umat ini bahwa perpecahan itu pasti terjadi dan e, keselamatan jaminan keselamatan dalam kondisi fitnah perpecahan itu hanya satu yaitu mengikuti jejak para e, jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jejak para sahabat beliau e, dalam memahami Al-Quran Sunnah dan mengamalkan Al-Quran wassunnah Kata penanya yang dimaksud Islam tadi Yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah Yang haram ditumbahkan darah dan hartanya Atau Islam KTP juga haram Ustaz nah, Islam KTP tergantung keadaannya kalau Islam KTP itu dalam keadaan betul-betul memang adalah orang yang tidak sampai ilmu kepadanya tentang keharusan berislam, maka harus disampaikan ilmu kepadanya sebelum dihukumi, ha? sebelum disikapi. ha? kalau Islam KTP itu karena memang dia kejawen, betul-betul menolak Islam dan benci kepada Islam, ya, maka tentu dia tidaklah termasuk dari kategori orang yang dijamin oleh Islam itu darahnya dan uh, kehormatannya dan hartanya. Kata penanya bagaimana kriteria atau macam darah yang najis? Darah yang najis itu hanyalah darah yang keluar dari kemaluan tubur maupun maupun kubul, kemaluan belakang maupun kemaluan depan maka darah yang keluar dari dua jalan ini yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang itu darah yang najis apakah darah yang darah itu dalam bentuk darah haid atau darah nifas atau darah istihadah atau darah apa saja yang keluar dari dua jalan itu maka itu darah yang najis Adapun darah yang selain itu tidaklah dikategorikan termasuk daripada darah yang najis. Wallahu a'lam. Kata penanya apakah darah yang keluar dari tubuh karena waktu e, karena luka dan menempel di baju termasuk najis? Tidak. Buktinya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Alimam Abu Daud dalam sunannya di mana diceritakan di situ eh, eh, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in ditugaskan untuk melakukan jaga malam di salah satu medan pertempuran. Di saat itu eh, salah satu temennya disuruh tidur, yang eh, yang lainnya bangun. Kemudian berdua ini yang satu tidur gantian, yang satu bangun. Yang bangun ini meluangkan waktunya dalam penjagaan itu dengan kiamulail. Nah, ketika kiamulail itu dia dipanah oleh orang kafir terkena Mana? Pada punggungnya. Maka si sahabi ini berpikir apakah menyempurnakan dulu sholatnya ataukah me, e, membangunkan temannya. Ah, dia akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan sholatnya. Sementara darah terus mengalir sampai akhirnya temannya yang tidur ini terbangun dengan e, basah itu tadi, dengan basahnya darah itu tadi mengena dia dan akhirnya ketika terbangun melihat temannya sudah berlumuran darah dan baru saja menyelesaikan sholatnya. Dari peristiwa ini menunjukkan bahwa darah yang keluar akibat luka itu tidak najis dan tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat. Karena itu darah yang keluar bukan dari dua kemaluan. Nah, Allah. Kata penanya, langkah apa yang terbaik untuk kita dalam menghadapi polemik umat tentang pro kontra Ahmadiyah antara kubu pembela Ulil Absar dan lain-lainnya dan kubu penentang yaitu MUI dan segenap ormas-ormas Islam. Jalan yang terbaik ialah terus untuk membekali umat dengan ilmu yang benar dan membantah dan menerangkan kepada umat tentang kafirnya dan sesatnya Ahmadiyah uh, dengan secara ilmiah dan itu adalah jalan yang terbaik sampai Allah Subhanahu wa taala memberi uh, peluang kepada kita untuk memberantas mereka Ahmadiyah ini dengan tangan dan dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, Apakah sudah ada langkah penegakan hujah atau nasihat kepada orang-orang semisal Gus Dur, Ulil eh, sehingga dapat dijatuhkan ponis Apakah eh, sesungguhnya madhab-madhab orang tersebut melihat sifat-sifatnya dan menentang hukum-hukum Islam? Eh, kalau nasihat sudah dinasihat, dinasihati orang-orang itu sudah diajak diskusi sudah diajak debat, sudah ditegakkan hujah padanya. Tapi seandainya pun belum dinasihati, tidak perlu dalam kasus mereka-mereka ini adanya penegakan hujah. Karena apa? Kekafiran mereka itu dalam perkara-perkara yang telah menjadi jelas bagi uh, keumuman umat. Orang yang tidak pernah belajar Islam pun yakin dan menjadi yakin bahwa Eh, Yahudi dan Nasara itu kafir. Tapi kemudian orang-orang ini mengingkari kafirnya Yahudi dan Nasara. Orang yang tidak pernah belajar Islam pun mengerti bahwa Al-Quran itu kitab suci yang sebagai wahyu dari Allah. Tapi orang-orang ini mengingkari Al-Quran itu sebagai kitab suci dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu cuma kitab filsafat. Ya, uh, orang yang tidak pernah belajar Islam pun meyakini bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar uh, selain itu adalah batil kafir orang orang-orang ini mengatakan bahwa Islam uh, kebenaran itu tidaklah bisa diklaim oleh satu agama tertentu tetapi uh, merupakan hak daripada semua agama nah pemikiran-pemikiran kekafiran-kekafiran orang-orang ini ialah dalam bidang yang sesungguhnya telah merata ilmu tentangnya di kalangan umat sehingga seandainya pun belum pernah dinasehati sudah bisa difonis kafirnya orang-orang ini Kenapa kalau dalam perkara eh, tertentu orang itu harus ditegakkan hujah dulu sebelum difonis? Ialah kalau dalam perkara yang memang tidak sembarang orang mengerti permasalahan itu. Maka kalau dalam kasus ini seperti Al-Quran itu makhluk atau e, kalamullah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah berarti dia kafir. Ini sesuatu yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Perlu adanya e, apa? e, iqamatul hujjah sebelum difonis sebagai orang itu kafir, ya. Nah, jadi kalau dalam perkara yang sesungguhnya telah jelas bagi uh, uh, umat Islam, maka kalau dalam perkara yang demikian dia juga ingkar itu tidak perlu adanya iqamatul hujjah. Wallahu a'lamu bissawab. Ila una akhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.